Dengan teman-teman kita dalam ukhuwah imaniyah, dalam ukhuwah islamiyah. Bahkan sebagian ulama salaf terdahulu menganggap bahwa aku ya ikhwati ahabu ilayya min ahli wa auladi teman-temanku di jalan Allah lebih aku cintai daripada istri dan anak-anakku kenapa kata dia karena teman-temanku mengingatkan aku kepada kehidupan akhirat sedangkan anak dan istriku mengingatkan aku tentang dunia dan di antara nikmat yang paling utama adalah diberikan kepada kita teman-teman yang saleh. Teman-teman yang mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah, persaudaraan adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Terlebih ukhuwah yang betul-betul di atas satu manhaj, satu akidah. Itu adalah merupakan ukhuwah yang sulit, sangat sulit sekali kita bentuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala berfirman Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allaka baina qulubihim Walakin Allah allafa bainahum Kalau engkau menginfakkan ya seluruh harta di muka bumi ini untuk mempersatukan mereka, untuk mentaklif mempersatukan hati-hati mereka. Kalian tidak akan mampu melakukannya. Walakin Allah bainahum. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati-hati mereka. Allah mengatakan bahwa mempersatukan hati sesuatu yang sangat sulit sekali. Dan hanya Allah yang mampu untuk mempersatukan hati-hati kita. Oleh karena itulah Allah mempersatukan hati kaum mukminin dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal <clears throat> Islam a'azzakumullah. Ukhuwah Islamiyah persaudaraan yang erat di antara kita memberikan kekokohan dan kekuatan Disebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Muslim dan yang lainnya bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan kemudian singgah di sebuah tempat dan ternyata para sahabat berpencar-pencar ada yang di lembah ada yang di syiib syiib itu jalan di antara dua bukit maka Rasulullah SAW bersabda inna tafarruqakum Sesungguhnya berpencar-pencarnya kalian ini minasyaitan, berasal dari setan. Ijtami'u kata Rasulullah berkumpullah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berkumpul dan tidak terpencar-pencar. Ya. Bayangkan, terpencar-pencarnya badan saja padahal waktu itu untuk istirahat yang satu ada di lembah, yang satu ada di bukit, yang satu ada di sini, di sana. Ternyata Rasulullah mengatakan berpencarnya kalian ini berasal dari syaitan. Bagaimana kalau ternyata berpencar itu adalah berpencar masalah akidah? Berpencar masalah manhaj. Maka jelas itu lebih tercela lagi ya Islam azza Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah SAW selalu memelihara ukhuwah Islaminya, imaninya di antara para sahabatnya. Ketika kaum muhajirin hijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan ternyata orang-orang ansar, orang-orang yang sangat cinta kepada orang-orang muhajirin. Ini dia Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan dengan seorang Ansor yang kaya raya. Lalu orang Ansor ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, aku punya beberapa istri. Silahkan kamu pilih di antara istriku yang paling cantik yang kamu mau. Aku akan ceraikan dan kamu nikahi dia." Aku memiliki beberapa tanah, silahkan kamu lihat tanah yang paling sukai, silahkan ambil. Tapi Abdurrahman bin Auf orang yang berjiwa besar, Beliau berkata, tidak, itu semua milik kamu. Tunjukkan saya pasar saja. Ikhwata Islam azakumullah. Ukhuwah Islamia semakin memperkokoh Islam dan memberikan kejayaan. Karena dengan pecahnya kaum muslimin, maka itu akan hilang kekuatan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal di mana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal Allah Ta'ala mengatakan Subhanallah ada musab Ada lupa saya وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين dan taatilah Allah dan Rasulnya wala tanaza'u jangan kalian berselisih fatafshalu niscaya mereka niscaya kalian akan gagal watadhabir watabah watadhabari hukum dan akan hilang kekuatan kalian Wasbiru dan sabarlah. Di sini Allah mengatakan taatilah Allah, taati Rasul. Kemudian jangan berselisih. Lalu Allah menyebutkan bahwa perselisihan itu menyebabkan kegagalan dalam berdakwah, kegagalan dalam memperjuangkan Islam, kegagalan dalam segala-galanya. Allah mengatakan fatashalu, niscaya kalian akan apa gagal watan habari hukum bahkan akan hilang kekuatan kalian ketika kaum muslimin berpecah belah hilang kekuatannya Pak dan kita lihat di zaman ini di Indonesia kaum muslimin mayoritas tidak mayoritas tapi kenapa kaum muslimin tidak punya kekuatan Kenapa kaum muslimin di negeri kita yang kita hidup dan bahkan memperjuangkan negeri kita dengan penuh ya perjuangan meneteskan darah dan air mata bapak-bapak kita terdahulu mengusir penjajah ternyata sekarang kaum muslimin itu sendiri dikuasai dalam perekonomian, politik dan yang lainnya diatur bukan oleh Islam. Akan tetapi penjajah-penjajah asing mengeruk kekayaan Islam. Ya. Jawabannya diantara sebabnya adalah al-ikhtilaf, adanya perpecahan di tubuh kaum muslimin, perpecahan dalam akidah, perpecahan dalam manhaj, dalam pemikiran, sehingga akhirnya hilanglah kekuatan mereka. Hilang kekuatan mereka, Pak benar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dari itulah ya akhi, Allah kemudian setelah menyebutkan jangan berpecah belah, Allah pun menyebutkan setelahnya wasbiru, sabarlah kalian. Seakan Allah mengatakan bersabarlah kalian untuk terus memelihara ukhuwah Islamiyah kalian, untuk terus memelihara persatuan kalian. Dengan cara apa? Merujuk Al-Quran dan hadis dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Akhwat Islam, azakumullah. Dalam pembahasan kita pagi hari ini, insya Allah, yang saya akan bahas adalah bagaimana memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sangat penting sekali. Ketahuilah ya akhi, Pondasi yang pertama yang harus diperbaiki untuk mempererat ukhuwah Islamiyah adalah akidah. Karena persatuan akidah lebih kokoh daripada persatuan badan. Lihat Allah mensifati orang-orang Yahudi badannya bersatu padu. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta." Kalian mengira mereka bersatu padu. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Wa qulubuhum syatta, sementara hati mereka bercerai-berai. Allah mensifati orang Yahudi itu badannya terlihat bersatu, tapi hati mereka bercerai-berai. Ini menunjukkan akhi persatuan badan tidak cukup, akan tetapi juga yang terpenting adalah persatuan akidah. Persatuan iman kepada Allah Rabbul Izzat wal Jalal. Persatuan iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat. Sebab apabila akidah kita bercerai-berai, jangan harap kita bisa bersatu padu. Anda tahu kapan mulai munculnya perpecahan dalam tubuh umat Islam? Ketika mulai muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Di zaman sahabat hidup, mereka di atas satu akidah. Mereka di atas satu pemahaman. Mereka telah belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang pernah terjadi di antara mereka peperangan, tapi karena akidah mereka bersatu padu, peperangan itu penuh dengan apa kasih sayang. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih ketika pasukan Ali dan Muawiyah perang. Ya. Di siang hari mereka berperang, di malam hari mereka ngobrol seperti teman. Ngobrol seperti teman biasa, teman akrab. Tapi di siang harinya mereka berperang lagi. Kenapa mereka lakukan hal seperti itu? Karena akidah mereka satu. Yang menyebabkan mereka berperang adalah salahnya ijtihad dan adanya provokasi-provokasi di belakang itu. Tapi lihat akal Islam ketika pemikiran-pemikiran yang sesat itu telah muncul. Pecah perpecahan itu bukan hanya sebatas badan, tapi akidah. Akhirnya saling mengkafirkan, saling menghalalkan darah. Naam ya akal Islam azakumullah. Oleh karena itulah ya akhi azakumullah Berarti untuk menjadikan ukhuwah Islamiyah kokoh dan sangat kokoh Penting sekali kita untuk meluruskan akidah-akidah kita Akidah kita dipersatukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ada orang berkata Bukankah semua kaum mukminin beriman kepada Allah? Saya katakan betul. Orang yang beriman orang-orang kaum mukminin mengatakan saya beriman kepada Allah. Namun yang sayang Pak, yang terjadi terkadang keimanan-keimanan mereka kepada Allah dicampuri oleh kesyirikan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka juga beriman kepada Allah. Ya. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu orang-orang musyrikin Quraisy apabila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawab mereka apa? Allah. Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawab mereka? Allah. Tapi apakah ucapan mereka dan keyakinan mereka itu menyebabkan mereka Islam? Tidak. Tapi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala mereka mengambil perantara-perantara ya sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat yang lain dan surat Az-Zumar walladzina takhadhu min dunihi awliya dan orang-orang yang mengambil selain Allah itu tandingan-tandingan mereka berkata apa mana butuhum kami tidak beribadah kepada mereka illa liuqarribuna ilallahi zulfa kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya makanya orang-orang musyrikin Quraisy itu ya, yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi ketika ditanya kenapa kalian menyembah patung-patung itu, apa jawab mereka? Kami tidak menyembah patung, kecuali-kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Rupanya mereka ingin supaya patung-patung yang bernama Lata, di mana Lata ini orang soleh yang sudah meninggal dunia. Rupanya mereka ingin supaya Lata Uzza ini mendekatkan diri mereka kepada kepada Allah. Nah, akhi. Ternyata banyak kaum muslimin pun mereka beriman kepada Allah, tapi sayang keimanan yang masih dirusak oleh kesyirikan-kesyirikan. Berapa jam, berapa banyak kaum muslimin masih datang kepada dukun-dukun? Ya tidak. Perdukunan apalagi di Jawa merajalela Bahkan dukun-dukun dijadikan sebagai penasihat-penasihat spiritual. Hampir terkadang ya maaf maaf saja terkadang ya para pembesar petinggi-petinggi negeri punya dukun gacuannya pak. Bahkan orang yang ingin mendapatkan kedudukan pun juga punya dukun. Pada Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yakun. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkan, oleh si dukun tadi fakat kuf fakat kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, mereka beriman kepada Allah. Tapi sayang mereka diwarnai oleh kesyirikan kepada Allah. Bahkan bukan hanya kesyirikan, kemaksiatan sekalipun. Mungkin Bapak sering mendengar tentang apa yang terjadi di, Gunung Kemukus sana. Orang mencari kekayaan dengan cara berzina berganti-ganti pasangan. Dan itu menjadi sebuah syarat di sana. Bahkan disediakan PSK-PSK, bahkan suami istri pun berganti-ganti di sana demi untuk mendapatkan kekayaan. La haula wala quwata illa billah. Dan ternyata yang datang ke sana KTP-nya Islam. Kalau ditanya kalian beriman kepada Allah, beriman. Tapi keimanan yang dikotori oleh apa? Oleh kemusyrikan, kemaksiatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bagaimana Pak? Ya, akidah seperti ini akan bisa mempersatukan tidak mungkin Pak. Kalau Rasulullah SAW saja mengabarkan kepada kita bahwa maksiat itu bisa mencerai berikan. Al-Imam at tirmidhi Al-Imam at tirmidhi meriwayatkan dalam sunannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma tawadda ithnan tidaklah dua orang yang saling berkasih sayang summa yufarraku bainahuma kemudian dipecah belah bercerai-berai di antara keduanya illa biddambi yusibu ahaduhuma kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dua orang yang tadinya saling mencintai, kemudian kok bisa pecah? Kata Rasulullah itu biasanya akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dosa saja bisa memecah belah. Bagaimana kalau itu adalah akidah yang menyimpang? Bagaimana kalau ternyata itu kesyirikan kepada Allah maka dari itulah ya akal Islam azakumullah berarti keimanan bisa mempersatukan kapan? Ketika keimanan itu betul-betul murni kepada Allah. Ketika keimanan itu tidak dicampuri oleh warna-warni kesyirikan dan kemaksiatan dan penyimpangan kepada Allah. Ya, penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal Islam azakumullah. Inilah rahasia Kenapa para nabi, para rasul dahulu mereka lebih mendahulukan dakwah kepada akidah? Apakah ada para nabi yang mendahulukan dakwahnya dengan ekonomi? Tidak ada. Apakah ada para nabi yang dahulu mendahulu, apa tujuan dakwahnya untuk menggilang, menggulingkan pemerintahan? Tidak ada. Apakah ada para nabi yang memulai dakwahnya dengan politik? Tidak ada. Semua nabi, semua rasul yang mereka mulai dakwahnya, "Ubudullah." Beribadahlah kalian semua kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Allah Ta'ala berfirman wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku maka sembahlah aku kata Allah Allah juga berfirman walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wa yatanibut taghut sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul Oh rasul itu berkata ubudullah beribadah kalian kepada Allah ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah apakah Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan jangan berzina belum. Apakah Rasulullah SAW ketika berada di Mekah memulai dakwanya dengan jangan mencuri? Belum. Apakah Rasulullah SAW ketika berdak, ber, ber, ber, apa, berdakwah di Mekah memulai dakwahnya, ayo tegakkan khilafah? Tidak. Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, dan riwayat yang disebutkan oleh Syekh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Heraklius, "Mada yaqul, mada yad'u hadha nabi Ila mada ya'mur?" Apa yang diperintahkan oleh nabi ini? Kata Abu Sufyan, "Yaqul ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a." Wa ya'muruna bis-shalah was-silah wal 'afaf. Dia mengatakan, sembahlah Allah saja, beribadahlah kalian kepada Allah saja, dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan ia memerintahkan kami untuk sholat, menyambung silaturahim. Demikian pula memerintahkan kami untuk menjaga kehormatan-kehormatan kami. Subhanallah Bapak sekalian. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Sebagaimana juga datang Imam Bukhari dalam sahihnya, "Karena awal mana ma nazala minal Qur'ani fil jannati wal nar" adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an jangan mencuri, barangkali kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran Jangan berzina Mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan Kenapa Pak? Karena akidah belum tumbuh di hati Rasa cinta kepada Allah belum ada Rasa takut kepada Allah belum ada oleh karena itulah para nabi berdakwah kepada akidah, akidah, akidah penanaman akidah supaya manusia takut kepada Allah, supaya manusia cinta kepada Allah, supaya manusia berharap kepada apa yang ada di sisi Allah. Apabila cinta itu telah bersemi di hati, rasa takut telah berhujam di hati seorang hamba, maka sangat mudah untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Sahih Bapak sekalian. Tapi ketika akidah belum ada, manusia akan sulit sekali untuk tunduk kepada perintah Rabbul Izzat wal Jalalah. Sementara apa? Ketika manusia tidak tunduk kepada Allah atau kurang ketundukannya kepada Allah, itu salah satu sebab munculnya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Lebih tunduk kepada pemikiran barat. Lebih bangga dengan filsafat-filsafat lebih membanggakan akal-akal dia. Kalaulah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, di mana ia meyakini bahwa firman Allah dan Rasulnya itu yang lebih baik, saya yakin mereka akan menjadi hamba-hamba yang tunduk kepada Allah. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi ini kondisi fondasi yang pertama untuk terjadinya sebuah ukhuwah yang betul-betul kokoh yaitu apa? meluruskan akidah-akidah kita. Membersihkan akidah kita dari akidah-akidah yang menyimpang, Pak. Akhul Islam, ma'azakumullah. Kemudian pondasi yang kedua untuk terjadinya ukhuwah Islamiyah imaniyah. Apa itu yaitu al-ittiba. Setiap muslim harus punya jiwa ittiba, Ittiba itu apa sih Pak? Ittiba itu Hah? Mengikuti Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang Muslim Pak Kalau kalau, kaum kita kaum muslimin ingin betul-betul membina ukhuwah yang baik, yang bagus, harus setiap kita mau menjadi orang yang berjiwa ittiba. Demikian pula ya berjiwa taslim. Ittiba adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31 bahwasanya orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah maka syaratnya dia harus ittiba. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha Katakan hai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku yaitu Rasulullah. Yahbibkumullah niscaya Allah akan cintai kamu. Wa yakfir lakum dzunubakum dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Siapa di antara kita yang berkata saya cinta Allah? Orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah tapi dia tidak itiba kepada Rasulullah, dia belum cinta Allah. Orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah harus menyatakan dirinya dan memproklamirkan bahkan dalam tubuhnya dan dirinya dan kehidupan sehari-harinya bahwa ia memang orang yang itiba kepada Rasulullah SAW dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam akidah. Jiwa ittiba itu Pak penting sekali Pak. Ini dia jiwa ittiba para sahabat. Para sahabat itu jiwa ittibanya luar biasa. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arbah. Suatu ketika beliau dalam perjalanan haji beliau singgah di suatu tempat, kemudian kencing di tempat itu. Kemudian ditanya oleh sebagian sahabatnya, kemana engkau Abdullah? Kata Abdullah bin Umar, aku ingat dulu Rasulullah pernah kencing di situ. Saya ingin ikut Rasulullah, saya juga kencing di situ. Sampai demikian jiwa itibanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Ya. Abdullah bin Abbas jiwa itibanya luar biasa. Ketika beliau membahas tentang masalah haji tamatu. Mohon maaf mungkin yang punya HP dimatiin dulu Pak HP-nya Pak. Ya. Abdullah bin Abbas ketika beliau menjelaskan tentang haji tamatu dan bahwasanya dahulu Rasulullah SAW menyesal dan beliau ingin sekali hajinya haji tamatu Lalu kemudian ada orang berkata, Hai hey Abdullah bin Abbas, Abu Bakar dan Umar lebih memilih haji ifrat. Maka Ibnu Abbas mengatakan yusiku antan zila alaikum hijaratum minas sama hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku lakum kala Rasulullah Aku mengatakan kepada kalian Rasulullah bersabda, wa qala Abu Bakrin wa Umar, sementara kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Subhanallah, jiwa ittiba. Jiwa ittibanya Imam Syafi'i luar biasa. Ketika Imam Syafi'i membawakan hadis Diyatul aqilah. Tiba-tiba ada seorang murid yang bernama Ishaq bin Rahuya berkata, Atakulu bih Hai imam, apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut? Maka Imam Syafi'i marah Pak. Beliau mengatakan, kamu kira saya ini baru keluar dari gereja? Kamu kira, kamu lihat saya ini pakai pakaian pendeta? Sehingga kalau saya membawakan hadis kemudian saya tidak berkembang berpendapat dengan hadis tersebut? Marah sekali Imam Syafi'i rahimahullah ditanya seperti itu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwasanya kewajiban kaum muslimin untuk mendahulukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala dari setiap manusia. Beliau berkata ajma'al muslimun ala annahu man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yad'aha qawli ahad. Kaum muslimin bersepakat bahwa siapa saja yang telah jelas kepadanya hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan hadis atau sunnah tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak boleh kata Imam Syafi'i. Inilah pak jiwa itiba Kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Itulah jiwa itiba pak. Sementara kita banyak di antara kaum muslimin lebih mendahulukan apa? Adat istiadatnya. Lebih mendahulukan apa? Kiainya. Lebih mendahulukan apa? Pendapat organisasinya. Lebih mendahulukan apa? Pendapat yayasannya. Apakah seperti itu jiwa itiba? Bukan. Jiwa itiba itu adalah orang yang lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dan mengedepankan daripada hawa nafsu dirinya. Itulah jiwa Itiba. Kalau kaum muslimin punya jiwa-jiwa itiba, saya yakin Pak, mereka akan bersatu padu. Dan yang dekat dengan itiba ini adalah taslim. Taslim itu apa sih? Taslim itu artinya tunduk, ketundukan yang total kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah merupakan syarat di antara syarat-syarat kesempurnaan iman. pak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65 Fala warabbika La yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajar bainahum Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita Wa yusallimu taslima Tidak demi Rabbmu Tidak Mereka tidak beriman Kata Allah Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat di hati mereka untuk menerima keputusanmu. Dan mereka taslim tunduk dengan sebenar-benarnya tunduk kepada keputusan tersebut. Banyak kaum muslimin yang lebih tunduk kepada adat istiadat daripada kepada syariat. Banyak kaum muslimin yang lebih ridha diatur oleh adat daripada harus diatur oleh syariat. Mungkinkah akan bersatu padu, Pak, antara orang yang tunduk kepada syariat dengan orang yang tunduk kepada adat? Kalau adat tidak itu tidak bertentangan dengan syariat mungkin, tapi ketika adat itu bertabrakan dengan syariat, mana mungkin bersatu padu, Pak? Yang satu di timur, yang satu di barat. Andaikan kaum mukminin itu lebih ya tunduk kepada syariat daripada kepada adat. Saya yakin mereka akan bersatu padu. Ikhwatal iman, azakumullah. Ini adalah yang kedua. Fondasi dalam ukhuwah Islamiyah yaitu bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempunyai jiwa-jiwa apa? Ittiba, taslim. Taslim kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Iya Allah. Ikhwatul iman azakumullah. Fondasi yang ketiga agar terjadinya ukhuwah ya akhwat Islam, ukhuwah imaniyah Islamiyah. Yaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah cinta karena Allah dan benci karena Allah Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dari hadis Ibnu Abbas, "Inna min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sesungguhnya di antara tali iman yang paling kuat cinta karena Allah, benci karena karena Allah. Apa sih Pak? Makna cinta karena Allah, benci karena Allah. Artinya, kita mencintai seseorang karena ketakwaan dia, karena keimanan dia, karena ketaatan dia. Dan kita pun benci kepada seseorang karena maksiat dia. Coba Pak, ukur diri kita. Selama ini kita mencintai teman kita karena apa? Oh, karena dia satu kantor dengan saya itu bukan cinta karena Allah. Oh, karena dia satu partai sama saya, itu bukan cinta karena Allah. Oh, karena dia satu apa namanya RW dan RT dengan saya, itu itu bukan cinta karena Allah. Semua cinta yang bukan karena Allah nanti pada hari kiamat akan menyebabkan mereka bercerai-berai. Rasul Allah Ta'ala berfirman Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun Al-akhilla orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia nanti pada hari kiamat akan sebab, akan menjadi musuh satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa artinya cinta mereka karena ketakwaan bukan karena dunia Sementara kita kaum muslimin banyak sekali Pak cinta kita karena kepentingan. Cinta kita bukan karena Allah. Cinta kita, benci kita bukan karena Allah. Apalagi kalau sudah musim pemilu. Yang satu dukung ini, yang satu dukung itu. Sudah cintanya hancur-hancuran sudah. Cintanya bukan lagi karena Allah, tapi karena apa? Karena yang ia karena yang ian ya iya. kalau saya kalau situ nggak ikut nggak colok ya punya saya musuh-musuhan guntuk-guntukan akhirnya hancur sudah cinta karena Allahnya benci karena Allahnya ternyata cinta kita hanya sebatas karena dunia benci kita hanya karena sebatas dunia dan hmm. itu sesuatu yang hilang, Pak, pada diri-diri kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena kaum muslimin sekarang di kota-kota oleh apa? Pemikiran-pemikiran, partai-partai, organisasi-organisasi yang ternyata kita lihat mereka akhirnya wala dan baroknya memberikan loyalitasnya hanya sebatas karena partainya, karena organisasinya, karena kiainya. La haula wala quwata illa billah. Maka bagaimana seseorang akan bisa bersatu padu kalau cintanya bukan karena Allah? Kalau bencinya bukan karena Allah. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di antara pondasi ukhuwah Islamiyah cinta kita karena apa? Karena Allah. Jangan jauh-jauh lah Pak. Bapak cinta sama istri Bapak karena siapa? Istri saya kita dulu kita tanyakan sebelum yang lainnya. Bapak selama ini berteman dengan teman bapak yang akrab karena apa? Oh, karena di orang kaya, Ustaz. Kok sama orang miskin saya kurang dekat? Senangnya sama orang kaya karena orang kaya bisa memberikan kepada bapak berbagai macam kebutuhan, keperluan. Tapi kalau orang kaya itu sudah tidak lagi memberikan atau mungkin jatuh miskin, bapak musuhan sama dia. Itu bukan cinta karena Allah, Pak. Tanda orang yang cinta karena Allah itu kata para ulama kalau kita melihat teman kita melakukan suatu perbuatan yang mungkin suatu ketika menyakiti hati kita, kita tidak berkurang rasa cinta kita. Karena kita tahu dia manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Tapi saya cinta karena ketakuan dia, ketaatan dia, karena akidah dia. Itulah orang yang cinta karena karena Allah. Dan ini luar biasa loh Pak. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti pada hari kiamat akan diberikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata Rasulullah sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan diberikan oleh Allah naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Rajulani, dua orang laki-laki. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih Watafarraqa alaih, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Indah sekali. Hadis itu sahih dengan Bukhari dan Muslim. Selama ini kita cintanya karena apa? Situ ikut Muhammadiyah, saya NU jadi saya benci sama situ. Oh, jadi situ bencinya karena beda organisasi. Kalau hanya sebatas beda organisasi, apakah itu cinta karena Allah? Benci karena Allah? Tanya kepada diri kita, Pak. Sering kali kita lihat kaum muslimin diwarnai dengan cinta bukan karena Allah. Tapi karena ikatan-ikatan duniawiyah. Yang disebut dengan oleh para ulama dengan hizbiyah ya ikatan-ikatan kelompok, ikatan-ikatan rantai-rantai hizbiyah tersebut yang mengungkung, mengungkung seorang muslim. Tak layak ya Islam azakumullah. Kemudian di antara pondasi ukhuwah Islamiyah. Apa itu pondasi ukhuwah Islamiyah azakumullah? Yaitu memelihara hati hati antara kaum muslimin. Memelihara hati itu bagaimana caranya? Banyak. Yang pertama, tidak mudah suudon sama orang. Karena suudon itu Pak seringkali menarik kepada apa? Mencari-cari kesalahan. Kalau sudah mencari-cari kesalahan Pak, itu akan menarik kepada apa? Gibah. Coba dengarkan sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran al Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itham, Sesungguhnya sebagian sangkaan itu dosa kata Allah wala Jangan kalian mencari-cari kesalahan teman kalian, tajassus. Wala yagtab ba'da dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Di sini Allah memulai melarang berburuk sangka. Lalu kemudian yang kedua Allah melarang kita tajassus. Tajassus itu apa? Mencari-cari kesalahan. Yang ketiga Allah melarang apa? Gibah. Karena tiga perkara ini seringkali selalu bersamaan dalam kehidupan sehari-hari saja ya jangan lupa terkadang terkadang ya terjadi hal seperti itu bapak kehilangan laptop akhirnya bapak suudon sama orang oh jangan-jangan dia yang curi kalau bapak sudah suudon apa Hah? tajasus ya karena bapak sudah suudon sama dia tajasus Bahkan terkadang kita menggibah di belakang dia. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, Pak. Makanya akal Islam, azakumullah, Islam datang untuk menjaga hati dulu kita. Jangan dulu berburuk sangka. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan kita boleh berburuk sangka, silakan. Seperti misalnya malam-malam kok ada orang loncatin pagar. Siapa itu? kita jadi buruk sangka, nggak masalah. Karena itu sesuatu yang mengharuskan kita berburuk sangka. Atau misalnya ada orang, kita tahu ini orang suka ngibul. Kita tahu ini orang tidak jujur. Kita tahu ini orang tidak amanah. Maka ketika kita melihat sifat-sifatnya yang buruk, kita menjadi buruk sangka kepada dia, bisa saja. Tapi kalau kita berburuk sangka kepada orang yang insya Allah saleh, tapi kita berburuk sangka Pak, maka yang seperti ini pasti bisa menjadi malapetaka. Dan terkadang maaf, kita suka menghukumi orang dengan konsekuensi. Ini sebuah kesalahan yang sangat nyata dan fatal sekali. Pernah nggak Pak, kita berhusnudon sama seorang muslim yang jatuh kepada kesalahan? Ketika kita melihat seorang ustadz atau seorang penuntut ilmu jatuh kepada kesalahan. Pernahkah kita berkata, oh mungkin barangkali ustadz itu ya sedang lalai. Oh mungkin ustadz tersebut ada alasan yang kita tidak tahu. Oh mungkin berikan dulu seribu udur. Seribu apa? Alasan kepada dia. Makanya kata para ulama salah terdahulu, al-mu'minun, al-adzarun, wal munafiqun adzarun. Kaum mukminin itu siapa? Bagaimana sifat mereka? Seorang mukmin itu selalu memberikan maaf kepada saudaranya, sedangkan orang munafik itu selalu mencari-cari kesalahan temannya. Kita terkadang hanya sebatas melihat kesalahan teman kita, langsung kita tahdir, langsung kita ponis. Seakan-akan kalau kita bisa memfonis seorang muslim menjadi sebuah kebanggaan buat kita. Sementara dahulu Rasulullah SAW lebih semangat untuk memberikan hidayah daripada memberikan fonis. Lihat ketika Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal pulang dari Syam, sujud kepada Rasulullah, padahal sujud kepada manusia termasuk syirik besar. Apakah Rasulullah langsung memfonis, "Hai Mu'ad, kamu kafir?" Tidak. Tapi Mu'ad Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, ma hamalaka ala hada?" Apa yang membuat kamu berbuat seperti ini, hai Mu'ad? Barangkali dia punya syubhat, barangkali dia punya alasan. Dan ternyata benar, Muad bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, aku di negeri Syam sana melihat para ahli kitab sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun tahu ini rupanya yang membuat Mu'ad berbuat seperti ini. Apa kata Rasulullah? Hai Mu'ad, Kalaulah aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya, tapi hai Mu'ad, sujud itu hanya kepada Allah. Hadis ini saya dari Nasai, ya Abu Daud dan yang lainnya. Lihat, lihat Pak. Apakah Rasulullah SAW dalam hal ini langsung memfonis? Tidak. Rasulullah memberikan bertanya dulu, barangkali dia punya udur. Sementara kita sebatas melihat teman kita jatuh dalam kesalahan, fonis langsung keluar. Awas tuh si Pulan. Iya. Hati-hati si Anu. La haula wala quwata illa Hilang kasih sayang di antara hati kita. Tidak ada kita berkeinginan untuk memberikan husnudon kepada dia. Tidak ada lagi kita ya rasa kasih sayang di antara kaum mukminin ya akhwat Islam azakumullah. Sementara disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang hamba sampai ia menyukai untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Coba Pak perhatikan hadis ini tidak beriman seorang hamba sampai apa? Sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Baik, kalau bapak ya disebarkan aib sama orang suka nggak? Nggak suka. Kenapa kita suka menyebarkan aib orang? Kalau bapak suka diri bapak memiliki hidayah diberikan oleh Allah hidayah, maka kita pun harus suka teman kita dapat tidak. Kalau kita tidak suka jatuh kepada kesalahan lalu ditertawakan orang, jangan sampai kita pun suka menertawakan kesalahan orang lain. Kalau terkadang pak maaf apa ya, kita ini seringkali ketika kita senang sama seseorang, aib sebesar apapun bisa kita pendam. Ketika kita cinta kepada seseorang, aib-aib dia, borok-borok dia di mata kita bisa kita pendam. Tapi kalau kita sudah sedang benci sama dia, seringkali kita tidak bisa untuk menutup aib saudara kita. Ketika kita tidak suka kepada dia, mudah sekali lisan kita, lidah kita membongkar aib dia. Nah inilah ya akal Islam azakumullah kenyataan seperti itu. Penting sekali makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi memulai janganlah jauh jauhilah jauhilah oleh kalian berburuk sangka, berburuk sangka. Artinya berhusnudzon dululah kepada seorang muslim itu. Berbaik sangkalah dulu kepada seorang muslim itu. Seorang mukmin itu orang yang selalu berhusnudzon kepada seorang mukmin ya akhi. Ketika ia melihat saudaranya jatuh kepada kesalahan, dia tanya dulu barangkali ada alasan, barangkali ada sesuatu atau bagaimana. Berikan dulu uzur sampai 70 uzur. Kalau ternyata sudah 70 uzur diberikan tapi masih juga bingung apa ya kira-kira uzurnya, katakan mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Ikhwatul iman, anzakumullah. Bukan berarti kita tidak saling menasihati, tetap kita sering menasihati. Kemudian akhi, memelihara hati di antara kaum muslimin di antaranya apa? Yaitu menjaga hati-hati kita terhadap kaum mukminin. Penting loh Pak. Dan ini sumber persatuan juga Pak. Pernah tidak kita merasa lebih baik daripada dia? Karena Bapak udah lama ngaji, Lalu ketika melihat orang yang baru ngaji, Bapak merasa lebih baik dari dia. Pernah? Kalau pernah berarti Bapak sombong. Karena sudah meremehkan orang lain. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahaduka la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Ketika ditanya kepada Rasulullah, "Apa itu sombong ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Batarul haqqi wa ghamtun nas." menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ketika kita merasa diri kita lebih daripada orang lain, ini wujud. Tapi kalau sudah meremehkan orang lain, ini sombong. Dan ujub itu sendiri kata Ibnu Qayyim menjadikan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ujub itu sendiri dalam sebuah hadis bisa membinasakan seorang hamba. Pernahkah hati kita Pak selamat dari orang lain? Mungkin lidah kita masih selamat tapi hati kita belum selamat. Ini dia Al Hasan Al Basri, seorang tabiin yang mulia Beliau berkata, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Az-zahid alladhi idza ra'a ahadan dhanna annahu khairum min. Orang yang zuhud itu siapa? Itu orang yang apabila melihat orang lain. Ya. Orang yang zuhud itu adalah orang yang apabila melihat orang lain dia menyangka orang tersebut lebih baik daripada dirinya. Kita terkadang berbangga dengan banyaknya amal. Saya sudah sholat tahajud banyak, saya sudah puasa banyak, saya punya punya ilmu banyak, saya sudah hafal Al-Quran, saya sudah hafal hadis yang banyak. Tapi rupanya itu semuanya hanya membuat kita angkuh. Itu membuat kita sombong, membuat kita ujub. La haula la quwata illa billah. Padahal kata Imam Al Hasan Al Basri apa? Laisal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya hafal riwayat. Walakin al ilmu al khasyya, tapi hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu, Pak. Percumalah kalau ternyata ilmu malah menjadikan kita sombong. Berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu itu yang hakikatnya yang menyebabkan kita tunduk dan tawadu. Tawadu kepada manusia. Ikhwata iman azakumullah. Saya yakin Bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak melihat orang yang berbuat maksiat? Bapak benci? Bagus. Tapi adakah di hati kita ketika kita berpikir dia berbuat maksiat? Saya tidak tahu Mungkin saja suatu ketika dia bertaubat dan dia wafat di atas keimanan dan keislaman. Sementara aku sekarang berbuat ketaatan, saya tidak tahu bagaimana akhir hayat saya. Iya. Terkadang kita lupa kepada seperti itu, Pak. Akhirnya apa? Rasa benci kita tidak lagi ada kasih sayang. Kita tidak berpikir bagaimana kita ingin memberikan hidayah kepada dia. Yang kita inginkan hanya sebatas ingkari, ingkari, selesai. Puas. Tapi tidak berpikir bagaimana kita memberikan hidayah kepada dia. Sementara Rasulullah SAW diberikan sifat oleh Allah, sifat yang agung, harisun alaikum, yang sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian bil mukminina raufur rahim dan kepada kaum mukminin rauf lembut rahim sayang sekali di mana ya akal Islam kita dengan sifat-sifat yang baik tersebut makanya hati kita apa hati kita siapa yang hatinya selamat kepada manusia maka orang ini orang yang baik di mata Allah. Adalah Murrah bin Muawiyah berkata, "Kana afdalahum 'inda salaf" adalah orang yang paling utama di sisi salaf terdahulu. Siapa? Aslamuhum qalban wa lisana. Orang yang paling selamat lidah dan hatinya. Orang yang paling selamat lidah dan hatinya. Sementara kita, Masya Allah sholat tahajudnya banyak. Puasanya banyak. Sedekahnya banyak. Tapi lidah kita tidak selamat dari mencaci orang. Menggibah orang. Hati kita tak lepas dari dengki kepada orang. La Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Syekh Al-Bani dan disebutkan oleh Al Imam Al Mundiri dalam kitab At-Targhib at bahwa dikatakan kepada Rasulullah tentang wanita yang banyak puasanya, banyak sholat tahajudnya, ya banyak amalan solehnya, dan banyak infaknya. Tapi sayang, ia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? La khaira Ia tidak ada kebaikannya wanita itu. Ia finnar. Ia dalam api neraka. Padahal sedekahnya banyak, Pak. Sholat tahajudnya banyak, Pak Puasanya banyak pak, tapi rupanya lidahnya suka menyakiti orang lain. Sebab itulah kata Rasulullah dia masuk ke dalam api neraka. Coba ya akhwat Islam azakumullah, kalau lidah kita, lisan kita kepada kaum mukminin penuh kasih sayang. Kita ucapkan kata-kata yang membuat hati kaum muslimin itu gembira dan menyenangkan. Saya yakin terjadi kasih sayang di antara kita. Ukhuwah, tapi kalau lidah kita selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, saya yakin akhirnya kita pun menjadi semakin apa? Naam ya azza Islam azakumullah. Kita terkadang ketika kita benci kepada seseorang, kita memberikan embel-embel yang menyakitkan. Sementara Al-Quran saja mengajarkan kepada kita kelembutan. Coba antum lihat Allah ketika memanggil Banu Israel eh, memanggil orang Yahudi dengan panggilan apa? Banu Israel. Allah mengatakan ya Bani Israel. Wahai anak-anak Israel. Yang disebutkan ini siapa maksudnya, Pak? Kalau Allah mengatakan wahai anak-anak Israel, artinya siapa? Hah? Yang dalam Al-Quran, Bapak suka baca Al-Quran kan? Kalau dalam Al-Quran disebutkan Hai anak-anak ya Bani Israel Maksudnya siapa? Yahudi Tapi Allah memanggilnya dengan apa? Ya Bani Israel Hai anak-anak Israel Siapa Israel itu? Israel itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam Kenapa Allah menyebutkan demikian? Untuk mengingatkan bahwa bapak kalian itu orang soleh Bagaimana hati bapak kalau ada yang memanggil bapak, hai anak bangsawan? Senang apa? Tersanjung tidak? Kalau bapak ternyata anak seorang raja, kemudian ada orang memanggil, hai anak raja. Uh, Masya Allah, tersanjung sekali. Ternyata Allah memanggil orang Yahudi yang tahu kita sendiri bagaimana akhlak orang Yahudi. Dengan panggilan yang lembut, Ya Bani Israel Hai anak-anak Israel Lembut tidak? Lembut sekali ya. Sementara kita terhadap kaum muslimin Seringkali memberikan gelar-gelar yang tidak layak Nah itu preman kota itu, preman kampung itu, itu tukang ah masya Allah. Ayam bagi ya akal Islam Kalau Kalaulah kita kaum muslimin Ya, tujuan kita adalah ucapan-ucapan yang menyenangkan hati saudara kita. Saya yakin kaum muslimin akan terjadi ukhuwah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang Imam atau Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang Arab Badui. Apa kata dia? Ya Rasulullah, man ahabun nasi ilallah. Wa ayun a'mali ahabu ilallah. Wahai Rasulullah, Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah sururun tudkhilu fi qalbi muslim ke kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim au taqwi anhu dainan atau kamu bayarkan hutangnya atau kamu hilangkan raparnya subhanallah ternyata kita ketika kita memasukkan hat, kegembiraan kepada hati seorang muslim itu adalah merupakan amalan paling besar di sisi Allah ucapan yang enak, yang lembut, yang bagus ya akhi, yang menyebabkan hati seorang muslim itu gembira, sangat dianjurkan ya akhi. Nah inilah ya akhi azakumullah. Dan ini tiada lain Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang tiada lain untuk menjaga hati-hati kaum kaum muslimin. Wallahi kalau kita betul-betul menjaga hati-hati kaum muslimin, hati kita, hati teman kita, Walaupun dia jatuh kepada kesalahan, tapi kita tetap menjaga hatinya supaya tidak lari dari kebenaran. Iya. Karena terkadang maaf ya Pak ya, kita ini juga sering maaf, sering kali membantu membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Sementara Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, La takun di syaitan, ala akhik. Jangan kamu menjadi pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu. Mungkin tujuan kita betul ingin mengingkari, tapi caranya salah. Salah cara mengingkari. Akhirnya dia semakin lari dari kebenaran. Itu bisa terjadi ya akhir Islam azakumullah. Nah, di antara pondasi atau dasar yang kita di dalam ukhuwah Islamia saling menjaga apa? hati dan perasaan kita ya. Ya. Yeah. Jangan menyakiti hati seorang muslim. Ingat, seorang muslim walaupun bagaimana, dia punya kehormatan di mata Allah. Jangankan menyakiti hati dengan ucapan, Pak, mengejutkannya saja nggak boleh. Sebutkan dalam hadis, bahwa ada seorang sahabat diam-diam mengambil tali temannya. Ketika temannya sadar, dia merasa ketakutan, oh mana taliku? Ya, kata Rasulullah, la yurawi mu'minun mu'mina tidak boleh seorang mukmin mengejutkan saudaranya. Sementara kita sering melakukan itu. Nah, ya Islam, Kemudian diantara pondasi dasar ukhuwah Islamiyah yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar, tapi dengan adab bukan sebatas dengan semangat. Ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang saudara kita dari yang mungkar penting. Bahkan itu termasuk perkara yang sangat-sangat dianjurkan bahkan itu adalah merupakan tonggaknya kebaikan umat Islam. Allah Ta'ala berfirman Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Ta'muruna bil ma'ruf Watanhauna 'anil munkar Watuminuna minu billah. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kapan? Kenapa kalian itu di sini Allah mensifati bahwa umat Islam itu, para sahabat itu sebaik-baiknya manusia atau umat yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf watanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan kalian melarang dari yang mungkar. Watu billah dan kalian pun beriman kepada Allah. Itu rupanya yang menyebabkan kaum muslimin di atas kebaikan. Tapi Pak ingat para ulama pun memberikan etika-etika dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Imam Sufyan al tsauri sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Al-Amru Bin Ma'ruf Al Amru Bin Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar menyebutkan bahwa orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar, harus memiliki tiga sifat harus memiliki tiga sifat sifat yang pertama an yakuna sabiron sabar karena ketika antum beramar ma'ruf nahi munkar, Terkadang tidak setiap orang yang kita ingkari dia menerima loh Pak. Seringkali ketika kita mengingkari dengan walaupun dengan cara baik, dia malah menolak dengan ucapan yang tidak baik, menyakiti hati, ya kan? Makanya penting sifat yang pertama sabar. Sifat yang kedua kata Imam Sufyan al tsauri yang harus dimiliki oleh orang yang ingin beramar ma'ruf nahi munkar, al-ilm, berilmu tentang apa yang ia perintah, tentang apa yang ia larang. Kemudian yang ketiga, al-halim, yaitu dia harus bisa menahan emosi. Perhatikan tiga sifat ini harus ada pada orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan kalau yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu preman, nggak sabaran, nggak punya ilmu, temperamen, hancur sudah. Seperti yang kita lihat sebagian pemuda-pemuda yang ingin mengingkari, akhirnya apa? Ya, semangat mereka cuma ngancurin doang, hancurkan, buah buah buah buah hancur dah. Besok besok dibangun lagi yang lebih besar. Dan itu yang terjadi seperti itu. Padahal kata para ulama tidak demikian dalam mengingkari kemungkaran. Lihat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah mengingkari Fir'aun. Bagaimana caranya? Apakah Nabi Musa demo bawa-bawa apa bendera gitu? Allah berfirman, "Idhaba ila fir'auna innal tagha." Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Firaun dengan ucapan yang lemah lemah lembut Masya Allah kepada Fir'aun lemah lembut Pak sekarang saya mau tanya sama antum, pemimpin kita dengan Firaun bejatan mana? Firaun. Anda dengan Nabi Musa lebih baik dari siapa? Nabi Musa lebih baik. Sebaik-baiknya manusia kepada seburuk-buruknya manusia ternyata lemah lembut. Ternyata kita sebagai seorang muslim tidak bisa mempraktekkan ayat itu. Kita beli lebih senang keras, kasar, arogan. Ya, tidak memelihara akhlak dan adab. Naam ya akal Islam Amar ma'ruf nahi mungkar penting Untuk demi terjaganya ukhuwah Islam Islamiyah Tapi semua itu dengan adab-adab Allah alam Karena sudah jam 11 Kita cukupkan di sini Ya Nah Kedoliman seperti apa Pak? Ini harus diperinci Supaya saya tidak salah dalam menjawab Kedoliman kalau yang dimaksud Memukul dia, mengambil hartanya Kalau kita bisa menjawab, membalas dengan, dengan yang sama silahkan Selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar Tapi kalau kita memaafkan itu lebih utama kalau kita memaafkan itu lebih utama. Kalau itu sudah lewat terdahulu dan kita ingat dia pernah mendolimi saya, maka kita maafkan itu jauh lebih utama, lebih mulia. Iya. Sebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim dan sebutkan oleh Al Imam Al Mumdir dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kata Rasulullah Uhadithukum hadithan fahfaduh Aku akan sampaikan sebuah hadis. Tolong hafalkan hadis ini kata Rasulullah. Seperti dari antaranya apa? Wa ma dzulima 'abdun bimadlamatin sabara 'alaiha illa zadallahu biha 'izza. Tidaklah seorang hamba dizolimi dengan kedoliman dan ia sabar kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan untuknya. Nah, kalau antum pernah didolimi biasanya manusia itu ya pak ya siapapun dia dimanapun dia terkadang kalau dia pernah merasa didolimi sama orang orang itu pasti diingatnya semua hidup. Iya tidak? Iya. Iya. Dan itu memang fitrah sifat manusia hanya orang-orang yang dadanya luas dan lebar dan berjiwa besar yang bisa memaafkan. Rasulullah orang yang sangat berjiwa lebar, apa berjiwa lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang-orang yang dulu dahulu mendolimi beliau. Demikian pula para ulama orang-orang yang sangat lapang dadanya disebutkan dalam sebuah kisah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa beliau pernah dipukuli pak Wah, sampai berdarah-darah rupanya terdengarlah hal itu kepada kepolisian maka polisi pun mencari orang yang memukuli Syekhul Islam Taimiyah maka Syekhul Islam Taimiyah berkata kepada kepada, kepada sama polisinya sudah, gak usah ditangkap. Aku sudah memaafkan dia. Rupanya polisi tetap tidak mau dan tetap mau menangkap pelakunya. Akhirnya pelakunya datang ke rumah Syekhul Islam dan minta perlindungan. Kata Syekhul Islam, ya sudah, kamu bersembunyi di rumahku saja. Padahal dia yang mukulin Syekhul Islam. Ya. Disuruhnya ngumpet di rumahnya Syekhul Islam. Setelah itu dibawanya oleh Syekhul Islam ke raja dan berkata, "Hai raja, ini dia orang yang memukul saya. Tapi saya sudah memaafkan dia, maafkan dia." Melihat keagungan Syekhul Islam yang luar biasa, masya Allah, pemaafnya luar biasa. Ketika Ibnu Qayyim rahimahullah datang tergopoh-gopoh kepada gurunya Syekhul Islam Taimiyah. Apa kata Ibnu Qayyim? Wahai guruku, bergembirlah. bergembiralah, Absyir, Sesungguhnya musuh bebuyutanmu sudah mati. Gara-gara orang ini Syekhul Islam seringkali keluar masuk penjara dituduh masalahnya. Rupanya dia mati, Pak. Kematian itu membuat si Ibnu Qayyim rahimahullah gembira sekali datang ke gurunya dan berkata, "Hai guruku, musuh bebuyutanmu sudah mati." Apa kata Syekhul Islam? Subhanallah, syartani bimauti muslim. Subhanallah, apakah kamu hendak memberikan kabar gembira kepadaku dengan kematian seorang muslim? Walaupun bagaimana dia masih muslim. Ayo kita layak jenazahnya. Didatangi oleh Syekhul Islam dan murid-muridnya. Lalu beliau berkata kepada ya istri dan anak-anaknya, "Innama anna zilatil walid." Anggap saja aku ini ayah kalian. Semua kebutuhan kalian aku akan penuhi. Melihat itu yang tadinya benci 100% kepada Syekhul Islam Taimiyah menjadi cinta 100% kepada Ibnu Taimiyah. Akhlak yang agung sekali. Tapi jarang Pak yang punya akhlak seperti ini di antara kita. Ya. Kalau kita ini kalau ada orang yang pernah nyakiti hati kita seumur hidup ingat terus itu si pulang ini Apalagi kalau dia pernah mendolimi kita. Sementara Islam menganjurkan kita untuk menjadi jiwa-jiwa pemaaf kecuali kalau memang zolimnya keterlaluan dan kita bisa mem mem apa, membalas kezolimannya silahkan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka apa? Suka ngotot, orang Makassar. Menghadapi orang yang suka ngotot, cuekin aja pak. Lo nggak cuek, biarin aja, nggak usah dilayanin. Kenapa? Pertama, berdebat dengan orang seperti itu tidak ada manfaatnya. Yang ada yang ada adalah bertengkar. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud dan hadisnya Hasan, Ana za'im baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Ya wa huwa muhiq. Kata Rasulullah, aku menjamin sebuah rumah di surga. Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga. Bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun ia di pihak yang benar. Kalau antum tinggalkan, nah itu tuh jadinya debat kusir ini orang suka ngotot. Tinggalkan, gak usah. Kata Rasulullah, aku menjamin ia dengan surga di pinggiran surga. Apa dengan rumah di pinggiran? Pinggiran surga juga, masya Allah, pak. Ya, nggak kayak pinggiran Jakarta ya. Pinggiran surga, masya Allah, luar biasa. Pernah Imam Syafi'i rahimahullah berdebat dengan seseorang. Rupanya orang ini ngeyel, ngotot dan bodoh. Apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahluk. Saya kalah oleh kebodohanmu. Pergi Imam Syafi'i. Dah, saya kalah sama kebodohan kamu. Hey, eh, ngapain kalau kita debat sama orang seperti itu? Hanya akan mengeraskan ha? hati. Ya. Dalam nggak usah berdebat. Ini baca aja sama sampean, Fadol. Ya. Nah ini seharusnya sikap yang benar. Imam Malik pernah didatangi orang ngajak debat sama Imam Malik. Aku mau debat sama kamu. Dan orangnya memang sempat ngeyel. Kata Imam Malik, maaf, saya sudah tahu agama saya. Kalau kamu belum tahu, cari aja sendiri. Ya. Nah ini akhirnya maka kalau kita melihat orang tersebut motor, kalau debat itu maunya marah-marah, nggak usah dilayani. Allah Taala berfirman ketika mensifati hamba-hamba Ar-Rahman, wa khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh itu mengajak bicara dengan yang tidak baik, mereka mengucapkan sesuatu yang selamat. Biarin, biarkan dia mati dengan sambil gigit jari. Ya. Biarkan dia kesal sambil gigit, jari. Biarin aja udah. Mau ngomong apa kayak terserah. Ya. Memang terkadang Pak, konsekuensinya kita suka dijelek-jelekin oleh dia. wah pengecut dia itu, diajak debat nggak mau, pengecut dia itu. Dan saya pernah begitu, ya, diajak debat oleh seseorang yang saya tahu orangnya temperamenan, dan orangnya maunya marah-marah. Bahkan dia mengajak debat terbuka lagi. Tadinya saya saya tempat-tempat ter, terpancing ya udah kita debat terbuka. Tapi alhamdulillah dinasihati oleh ya teman apa ustadz-ustadz yang sudah tua jangan. Dan ternyata benar ya dia mengancam, kalau kamu tidak mau berdebat dengan saya, saya akan sebarkan ke orang-orang bahwa kamu itu pengecut. Sebarkan Pak di masjid-masjid ditempel nama saya. Tapi alhamdulillah ya orang malah apa namanya uh, bukan antipati kepada saya. Ya nggak apa apalah lah itu namanya iklan gratis. Anggap anggap aja itu sebagai iklan gratis. Allah Allah. Pertanyaan kembali tentang maksud wanita yang tadi Tentu tidak. Hal yang seperti ini tidak boleh dipahami demikian, Pak. Karena ayat mengatakan innallaha la yudhi'u ajral Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Akan tetapi perbuatan ini menyebabkan ia terancam masuk neraka. Makanya kata Syekhul Islam, semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang siapa yang melakukan ini maka dia neraka itu sebatas ancaman. Dan orang yang terancam masuk neraka bisa jadi tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena bisa jadi dia dapat syafaat Rasulullah atau dia punya kebaikan yang lebih besar dari itu sehingga Allah memaafkan dia. Kita tidak tahu. Namun seperti ini sebagai ancaman supaya wanita itu berpikir dan supaya lidahnya itu di, diperbaiki. Ya, Allah. Kalau di Indonesia, tidak golongan Di saya tidak ada istilah keselamatan dalam hal apapun, bangun rumah, bayi, orang meninggal. Saya tidak mengikuti asal Aku sering dikirimi makanan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kiriman makanan Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berpecah 73 golongan ini dalam akidah, dalam prinsip-prinsip Islam. Ya, dan para ulama menyebutkan bahwa 73 golongan ini asalnya 6. Yang pertama Syiah. Yang kedua uh, Khawarij. Yang ketiga, Qadariyah. Yang keempat, Murji'ah. Ya. Kemudian yang kelima, Jamiah Yang keenam, Sufiyah. Yang kemudian dari setiap ini berpecah-pecah-pecah-pecah-pecah lagi. Menjadi Qadariyah menjadi Mu'tazilah yang mendewakan akal Nah di zaman sekarang mungkin namanya sudah tidak disebut nama Mu'tazila Namanya istilahnya bajunya ganti Pak Tapi pemikirannya sama Syiah Inti daripada Syiah Rafidho adalah mengkafirkan sahabat Mengatakan Al-Quran itu sudah tidak otentik Mengkafirkan Aisyah Mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Bahkan di antara mereka ada yang sampai menghalalkan darah al-sunnah. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menyembah Ali bin Abi Thalib dan Husain. Ya. Maka siap kalau namanya apapun juga kalau pemikirannya sama itulah dia Khawarij, Khawarij itu inti pemikirannya adalah mengkafirkan kaum muslimin akibat dosa-dosa besar. ya Qadariyah inti pemikirannya adalah menolak, menolak takdir. Murji'ah inti pemikirannya adalah mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman. Wa maksiat tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Dan ini terkadang kita sering mendengar Pak, ucapan-ucapan berbau murji'ah. Contoh misalnya apa? Iya. Gak penting jilbab itu yang penting hatinya yang dijilbabin. Yang penting kan hatinya dijilbabin. Kalau kita nggak pakai jilbab nggak masalah. Nah ini namanya murjiah. Seakan dia mengatakan bahwa maksiat itu tidak mempengaruhi ke keimanan. Nah, sekarang kita katakan kepada dia, emang mau dijilbabin pakai apa hatimu? Dengan iman apa dengan maksiat? Sebab kalau kamu dimaksud, ya, dijilbabi dengan iman, pasti kamu menutup aurat dong. Nah ini akal Islam muncul. Ya sufia banyak yang kemudian bercabang-cabang lagi pak dengan cara ibadah yang berbeda-beda. Bagaimana inti pemikiran mereka adalah ya bahwa hakikat agama itu agama terbagi dari dua syariat dan hakikat yang syariat itu masih wajib melaksanakan syariat, sholat, zakat. Tapi kalau sudah sampai ke derajat hakikat sudah tidak wajib lagi syariat. Iya. Dan banyak lagi itu sebatas inti saja. Iya, pemikiran-pemikiran yang lainnya, nah ini butuh pembelajaran khusus tentang firqoh Yang sudah dibahas oleh para ulama seperti Imam Asy'aristani ya dalam kitab beliau Al-Milal wal Nihal membahas tentang pemikiran-pemikiran itu. Imam Abdul Hasan al ashari yang sangat terkenal sekali ya mempunyai kitab berjudul uh, Ikhtilaful Islamiyin ya itu juga menyebutkan tentang keyakinan-keyakinan firqah dan banyak lagi akal Islam kitab-kitab para ulama yang tentunya kita perlu untuk gali dan kita pelajari satu persatu bagaimana akidah mereka satu persatu. Ya. Nah, seperti misalnya yang disebutkan contoh masalah syukuran. Syukuran itu tidak masuk dalam masalah akidah. Tapi itu masuk dalam masalah amalia. Bersyukur kepada Allah diperintahkan oleh Islam harus la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah kepada kamu. Tapi kalau misalnya bersyukur dengan membuat sebuah ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ini tanda tanya besar. Tapi apakah menyebabkan kita katakan dia masuk salah satu dari 73 golongan? Nah ini Pak, ya sudah saya sebutkan tadi bahwa 73 golongan itu dalam masalah prinsip akidah. Adapun itu masalah apa? Masalah amalia. Jadi jangan bedakan antara yang sifatnya prinsip akidah dengan yang sifatnya apa? Amalnya tidak ada konsekuensi. Terkadang ya sebagian mereka yang jatuh kepada perbuatan e, katakanlah bid'ah dalam masalah amal tetap dikatakan oleh para ulama alusulah karena ya bisa jadi dia tidak tahu karena belum tegak hujah dan yang pada dia dan yang lainnya dari alasan-alasan ya hanya akal Islam ma'azakumullah Al-Hafidh Ibnu Hajar oleh para ulama dimasukkan sebagai ahlu sunnah. Tapi ahli al-hafidh Ibnu Hajar jatuh kepada beberapa akidah ya yang tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah. Kenapa kata para ulama? Karena ia sebagai seorang mujtahid dan orang yang berijtihad kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Tapi kita tidak ikuti kesalahan beliau. Iya, Allah alam. Bagaimana sikap kita kalau kita ditahdir sama orang Dianggap sesat dan yang lainnya Suri tauladan kita adalah Imam Bukhari Imam Bukhari itu ditahdir Pak. Siapa yang mentahdir beliau? Ulama al-sunnah juga Namanya Muhammad bin Yahya ad gara Gara-garanya Imam Bukhari datang ke kota Nisafur Akibatnya para ulama, para penuntut ilmu hadis gembira dengan kedatangan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari terkenal sebagai gunungnya hafalan. Akibatnya apa? Majelis-majelis hadis yang lain yang ada di kota Nisafur kosong. Semuanya pergi kepada Imam Bukhari. Nah di antaranya adalah majelisnya Muhammad bin Yahya al-Zuhri, guru Imam Muslim. Dan waktu itu Imam Muslim pun ikut duduk di, di, di majlisnya Imam Bukhari. Dan di saat itu Imam Bukhari ditanya, Hai Imam Bukhari, bagaimana pendapatmu tentang lafzi Al Quran makhluk? Lafadku dengan Al-Quran makhluk. Kata Imam Bukhari apa? Sesungguhnya suara kita ini makhluk. Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa yang ada di suara kita ini makhluk, sedangkan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi disalahpahami oleh orang bertanya. Pergilah dia kepada Muhammad bin Yahya az zuhli dan mengabarkan jawaban Imam Bukhari. Salah paham, langsung vonis. Hati-hati, ini Bukhari Jahmi. Lalu kemudian Yahya az zuhli mengumumkan di majelisnya, siapa yang masih duduk di majelisnya Bukhari, silahkan pergi. Imam Bukhari, Imam Muslim langsung berdiri kemudian mengembalikan semua buku-bukunya. Maaf, pergi Imam Muslim. Karena Imam Muslim tahu Imam Bukhari tidak salah. Imam Bukhari pun karena di kota Nisapur sudah tidak nyaman lagi, berpulanglah ke, ke kota Bukhara. Rupanya Yahya Az-Zuhli menyurati gubernur Bukhara bahwa Bukhari ini jami. Akhirnya Imam Bukhari pun diusir dari Bukhara. Ya, pulang memutuskan pulang ke negerinya yang bernama Khortam, namun di perjalanan beliau meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Apakah Imam Bukhari dengan ditahdir itu semakin namanya semakin melempem? Pak? Allah muliakan semulia-mulianya. Sahih Bukhari menjadi sahih yang paling kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya. Bagaimana sikap Imam Bukhari ketika ditahdir? beliau tidak balas mentahdir, tidak. Sabar, beliau hanya sebatas menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad untuk menetapkan bahwasanya perbuatan manusia itu makhluk. Ya, yang menunjukkan bahwa Imam Bukhari berlepas diri dari semua tuduhan itu. Selesai. Imam Bukhari tidak membalas tahdir dengan tahdir ya sudahlah. Ya cukuplah Allah yang akan membalas. Dan ternyata memang Allah yang membalas. Imam Bukhari meninggal dunia, namanya menjadi sangat harum sekali. Ya. Bahkan Yahya ad yang mentahdir dia sampai hari ini nggak dikenal sama orang. Mungkin antum sendiri baru kenal nama itu sekarang. Tapi Imam Bukhari dari zaman ke zaman semua orang kenal. Siapa yang tidak kenal Sahih Bukhari? Karena kesabaran beliau. Kalau Allah yang membalas Pak, siapapun yang tidak bisa, tidak ada yang bisa, biarkanlah dia mentahdir kita, bodoh amat. Cukup Allah yang membalas dan cukup Allah yang Maha tahu bahwa semua tuduhan dia tidak benar pada diri saya. Kita hanya sebatas klarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Selesai. Ya, Allah. Gimana dong sikap terhadap BBM yang naik nih Ustaz? Demo. Dahulu di zaman Rasulullah terjadi kenaikan harga, Pak. Kemudian para sahabat datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, walakin as'ar." Harga-harga menjadi naik. Sa'ir lana. Tolong tentukan apa namanya harga buat kita. Apa kata Rasulullah? Inna Allah wal musa'ir al qabidul basir. Allah lah yang menentukan harga. Allah yang menurunkan harga dan yang menaikkan harga. Ya. Artinya kewajiban kita sabar. Kenapa harga bisa naik akibat dosa? Ya, pemerintah ketika menaikkan harga saya yakin Pak karena ada sesuatu yang harus mau tidak mau harus dinaikkan. Ya dengan berbagai macam pemikiran yang matangnya sudah dinaikkan aja gimana lagi. Kewajiban kita sabar, yang kedua istighfar. Ini semua akibat dosa-dosa kita juga. Ya. Maka kewajiban kita sebagai seorang rakyat taubat segera kepada Allah, minta kepada Allah karena Allah lah yang menaikkan harga dan yang menurunkan harga. Allah semuanya yang memberikan itu semuanya. Ya. Ikhwatul iman azakumullah. Sudah masuk ini ya. Luhur. Sudah. Ya, Nah ini ya Islam yang jelas kewajiban kita adalah sebagai seorang rakyat sabar. Sabar dan saling sambil kita istighfar minta kepada Allah Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita. Ini saja yang disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanallah bihamdi. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.